secara bisnis dalam lima tahun terakhir saya sudah ganti pekerjaan menjadi seorang pembicara kelingan kemana-mana dan sharing baik di kampus ataupun di ruang kerja dan satu hal yang menarik buat saya adalah begitu tidak relevannya mata kuliah yang ada di kampus dan yang diinginkan oleh dunia kerja. Dan ini yang sangat aneh sekali menurut saya. Kampus ataupun sekolahan ataupun universitas tidak lagi menyadari bahwa begitu banyak lulusannya segera akan bekerja dan di dunia kerja mereka diharapkan memahami sesuatu yang berbeda dengan apa yang diajarkan di sekolah. Persoalan ini saya naikkan kepada para rektor, kepala sekolah, atau dosen. Mereka akan bilang, ya memang lain Pak. Dunia kerja adalah dunia kerja dan dunia pendidikan adalah dunia pendidikan. Ini yang disebut oleh Daniel Pink dalam bukunya Free Agent Nation. Dia bilang, the main crisis in school today is irrelevance. Ya. Irrelevance, ya. ketidakrelevanan daripada apa yang diajarkan dengan apa yang dibutuhkan. Di dalam pekerjaan sehari-hari, kita membutuhkan sekali tetap bagaimana mempersuasi orang, bagaimana berkomunikasi dengan baik, bagaimana mengajak orang lain bekerja sama dengan baik, bagaimana bersaing dengan kompetitor kita, bahkan bagaimana berterima kasih dengan orang lain, bagaimana menjual dan kita tetapi tidak ada pun dari hal ini, kalau paling tidak hanya sedikit sekali yang diajarkan di sekolah kita atau di kampus kita. Padahal dunia ternyata, dalam dunia kerja begitu membutuhkan hal ini. Kita bisnis, mungkin sudah waktunya kembali kita melakukan diskusi antara para pengguna jasa orang yang lulus dari kampus, dari perusahaan-perusahaan, dengan rektor kepala sekolah, ya, bahkan dengan para dosen, untuk menyamakan supaya lulusan-lulusan dari sekolah A itu dapat menjadi karyawan yang langsung siap pakai. Ya. Dan ini yang kami coba dengan beberapa institusi pendidikan yang kami kelola untuk membuat orang yang betul-betul terlibat dengan dunia kerja. Terima kasih mitra bisnis, saya Tanah Santoso dengan Bisnis Wisdom anda dapat mengakses data saya pada www.tanadisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanah Sukses selalu untuk Anda.